ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan uh, kita membaca diantaranya penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan rahimahullah taala hafizahullah taala Taib, uh, Bapak Ibu, pemirsa kaum muslim, pemirsa radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kesempatan ini insya Allah kita akan masuk di bab yang baru yaitu bab bab dzikri aqibas salah bab zikir setelah salat fardu ya, zikir setelah salat fardu. Dan disebutkan dalam Umdatul Ahkam terdapat tiga hadis yang menjelaskan tentang uh, salat atau zikir setelah salat fardu ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-134 dari sahabat Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا sarafu بذلك إذا سمعته وفي fi ما كنا نعرف na'rifu inqida'a رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan dalam lafaz yang lain tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Kaum muslimin, pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Anna raf'a saut" atau Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Anna raf'a sauti bidzikri" bahwasanya mengangkat suara ketika zikir dan yang dimaksud adalah zikir setelah salat, ya, salat fardu ya. Hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika selesai melaksanakan sholat lima waktu. Ya. Artinya apa? Ketika selesai melaksanakan sholat lima waktu, para sahabat eh, berzikir dan suaranya kencang, suaranya bergemuruh, suaranya terangkat. Ya. Dan ini uh, terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di lafadz yang lain, riwayat Muslim, Ibn Abbas mengatakan ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir ya. Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dengan adanya suara takbir. Maksudnya adalah suara takbir dalam uh, zikir ya, dalam uh, dalam zikir karena di dalam zikir setelah salat lima waktu bagiannya adalah salah satunya adalah uh, mengucapkan lafaz uh, takbir ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan uh, zikir yang dimaksud di sini adalah zikir akibat salatil fardhah. Kata Syekh Shalih Fauzan, zikir yang dimaksud di sini adalah zikir setelah salat fardu, ya, setelah salat lima waktu, yaitu setelah salat zuhur, salat uh, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Adapun setelah salat uh, eh, nafilah, salat sunnah, salat duha atau salat rawatib atau salat malam, maka eh, zikirnya uh, tidak khusus dengan zikir yang kita bahas di pagi ini. Disebutkan dalam hadis yang lain ya dari sahabat Thauban, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama min al-fariidhah allah thalathan wa huwa mustaqbilul qiblah ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat tidak salama apabila mengucapkan salam. Salam dari salat lima waktu ya. Selesai salam ya. allah thalathan Rasulullah beristighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wahwa mustaqbilul qiblah dan pada saat itu Rasulullah masih menghadap ke arah kiblat. Belum merubah posisi, ya, masih menghadap ke arah belum mengubah eh, arah, masih menghadap ke arah kiblat. Summa yaqul dan dalam masih kondisi menghadap ke arah kiblat Rasulullah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya Baru setelah itu, summayan sarifu biwajhi asyarif ila ashabihi. Baru setelah itu, Rasulullah menghadap ke uh, arah para sahabat. Ya. Summa ya'ti bibaqiyatil azkar. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan zikir-zikir uh, selainnya. Ya. Jadi uh, setelah sholat, uh, setelah salam, itu imam tidak langsung mengarah ke makmum ya. Tapi terlebih dahulu Eh, sementara masih menghadap ke arah kiblat astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram baru uh, setelah itu menghadap ke arah makmum uh, dan melanjutkan uh, zikir setelah salatnya Tapi Bapak Ibu kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini uh, Ibn Abbas mengatakan raf as-saut bidzikri ya. Mengangkat suara uh, ketika zikir. Uh, eh, yang dimaksud di sini adalah uh, mengangkat suara namun bukan dengan serentak berbarengan dipimpin oleh satu oleh imam. Nah, nah mengangkat suara iya bahkan disebutkan dalam hadis lain bergemuruh ya, ada suara yang memang saling bersahutan ya yang satu mungkin sudah sampai takbir, yang satu masih di tasbih, yang satu masih di tahmid, eh, suaranya eh, keras, namun hal itu eh, tidak berbarengan, ya, tidak berbarengan. Ataupun kalau seandainya berbarengan karena bukan memang eh, dipimpin, maka itu satu hal yang tentunya lumrah biasa terjadi, ya. Tapi yang jelas eh, itu eh, tidak eh, berbarengan, tidak eh, dipimpin oleh satu tertentu oleh imam misalkan eh, tentunya kalau seandainya masih dalam kondisi pembelajaran maka ini diperbolehkan ya bahkan Imam Syafi'i eh, menyebutkan terkait dengan eh, hal ini adalah boleh dengan suara kerasnya ketika masih dalam proses pembelajaran tapi kalau sudah terbiasa sudah hafal maka ini sudah tidak lagi uh, dengan suara keras ya lah. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Al-Um. Kemudian uh, apa yang terjadi dan dikatakan oleh beliau sahabat Abdullah bin Abbas ya. Uh, beliau mengatakan bahwasannya kuntu alamu idan sarafu bidzalik ya idza sami'tuhu. kami tahu selesainya salat itu kalau seandainya uh, sudah ada suara zikir ya. Artinya suara berarti zikir itu diucapkan dengan kencang. Allah alam uh, boleh saja Eh, Ibnu Abbas ini masih eh, kecil sehingga belum wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah sehingga beliau uh, di luar jamaah sehingga tidak tahu selesainya sholat kecuali dengan adanya uh, adanya gemuruh zikir setelah sholat itu makanya baru beliau tahu oh selesai sholatnya ya sehingga beliau mengatakan makunna na'rifu inqidha as-salata Rasulillah salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami tidak tahu selesainya sholat Rasulullah SAW kecuali dengar ada suara takbir ya. Takbir yang diucapkan oleh para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan zikir yang dengan dibaca keras itu bukan hanya pada bacaan tertentu saja, namun pada uh, bacaan zikir dari awal sampai akhir ya karena uh, Ibnu Abbas mengatakan anna raf'as sauti bidzikri ya bukan bitakbiri saja kalau di di lafaz yang berikutnya uh, bitakbir itu penyebutan takbir karena bagian daripada zikir sehingga uh, di atas adalah uh, bidzikri artinya berarti uh, mengangkat suaranya itu pada zikir yang namanya zikir dari istighfarnya astagfirullahnya sampai kepada akhir ah, itu diucapkan dengan uh, suara yang keras ya. Tapi ingat uh, perlu kita ingat bahwasanya uh, hal ini dilakukan uh, mandiri sendiri-sendiri. Suara kencang tapi sendiri-sendiri ya. Baik. Uh, kita lanjut ke hadis berikutnya hadis yang ke-135. An Warradin Maula Al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayyal al-Mughirah ibnu Syu'bah min kitabin ila Muawiyah. Ya. Dari Warrad Maula bekas budaknya Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan amla alayyal al-Mughirah, ya. Mughirah mendikteku uh, min kitabin ila Muawiyah. Uh, mendikteku untuk menuliskan surat ya, menuliskan satu tulisan yang ditujukan kepada Muawiyah. Muawiyah sebagai khalifah pada saat itu. Isi suratnya inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya la ولا lima manata wa la yanfa'u ذا jaddi minkal jadda Tulisan isi suratnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan di setiap duburikul di salatin, di setiap akhir salat ya, setelah selesai salat maktubatin setelah selesai salat uh, eh, fardu, setelah salat lima waktu. Apa uh, di sini zikir yang disampaikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai ya, yang tadi kita sebutkan Kemudian Summa wafattu ba'da dhalika ala Muawiyah. Kata Warrad, kemudian aku serahkan surat itu kepada Muawiyah, ya. Fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik. Kemudian aku mendengar Muawiyah memerintahkan manusia untuk melakukan hal itu. Kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam uh, riwayat lain dalam lafaz lain ya, ma diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kana yanha an qila wa qal wa idha'atil mal wa kathrati su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat ya. Bahwa Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari uh, banyak ngomong wa idha'atul mal kemudian uh, apa meremehkan atau ya meremehkan barang, meremehkan harta ya. Wa kathrati soal banyak tanya, juga demikian juga Rasulullah melarang untuk berbuat durhaka kepada para ibu, juga dilarang untuk memendam atau mengubur anak perempuan waman man'in wahat dan juga dilarang untuk uh, bersikap uh, bersikap uh, keras terhadap orang lain untuk menuntut haknya sementara hak orang lain tidak mudah ditunaikan oleh dirinya. Nah, ini satu hal juga yang dilarang. Taib, uh, yang menjadi saksi bahasan kita di sini adalah adanya uh, lafaz dzikir lafaz uh, di antara lafaz dzikir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir tadi. Nah, ini adalah lafaz di antara lafaz zikir yang perlu kita uh, laksanakan, perlu kita lazimkan setiap selesai salat lima waktu ya. Dan bahkan ketika disampaikan kata Warrad, wah Warrad bahkan menyaksikan secara langsung bagaimana Muawiyah ini memerintahkan uh, kaumnya kaum muslimin ya, memerintahkan stafnya untuk melaksanakan uh, zikir ini. Hmm. Dan ini Eh, menjadi salah satu ciri khas pemimpin yang baik. Dia perhatian dengan sesuatu yang terkadang dianggap remeh ya. Uh, maka kadang ada mungkin terkesan oh ini kok pemimpin uh, suatu negara mikirkan tentang uh, zikir setelah sholat terkesan mungkin dianggap remeh. Tapi ternyata uh, hal yang demikian ketika dilakukan itu menjadi kebaikan seorang pemimpin bahkan itu bisa jadi menjadi amal jariahnya ya amal amar ma'ruf uh, bagi uh, oleh seorang pemimpin itu lebih lebih sangat sekali bisa mengena ya pada saat ini pada saat itu Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Shalih Fauzan menyebutkan makna daripada lafaz zikir yang ada pada hadis ini pertama beliau menyebutkan La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. La ilaha illallah memiliki makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi uh, makna la ilaha illallah arti la ilaha illallah itu tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah ya. Bukan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. E, kalau demikian, tidak ada sesembahan selain Allah, realitanya sesembahan selain Allah itu banyak. Ya, realitanya sesembahan selain Allah itu banyak. Ada orang nyembah batu, maka batu itu dianggap sesembahan bagi yang menyembahnya. Ada orang menyembah pohon besar dan yang lain sebagainya. Maka itu menjadi sesembahan dan ilah bagi yang menyembahnya. Namun Eh, yang berhak disembah siapa? Hanya Allah. Maka la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya. Uh, ada batu besar disembah, ada patung disembah, tapi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada la ilaha illallah. Wahdahu la syarika wahdah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah ya, semata-mata ya uh, dan tidak ada sekutu baginya ya ini menjadi takkid penegasan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan uh, Allah lah zat satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya untuk disembah uh, untuk disembah lahul mulku wa lahul hamd ya baginya uh, kepemilikan dan kerajaan walahul hamd dan pujian ya Adapun kerajaan yang ada di muka bumi, kepemilikan yang ada di muka bumi oleh seorang pemimpin, oleh kita mungkin memiliki uh, barang, maka itu adalah kepemilikan uh, eh, muakkatah, kepemilikan yang sifatnya sementara dan kelak uh, akan hancur dan tidak ada lagi kepemilikan uh, maupun kepemimpinan pada manusia ya. Dan kepemimpinan, kepemilikan ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala eh, itulah kerajaan yang hakiki yang tidak ada kehancurannya. Taib wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah zat uh, Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadirun maha mampu ya. Maha mampu. Kemudian setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta ya. Ya Allah, la mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika engkau ingin memberikan ya. Wala mu'tiya lima mana'ata juga tidak ada yang bisa memberi kepada orang yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd dan juga tidak akan bermanfaat orang yang memiliki kekayaan untuk menghalangi uh, azab engkau uh, untuk menghalangi siksa engkau. Kalau memang sudah dia berhak mendapatkan siksaan, maka tidak ada yang bisa membayar Eh, kemudian siksaannya tidak jadi datang kepadanya. Tidak sebagaimana di dunia yang terkadang uh, hukuman itu bisa dibeli. Hukuman itu terkadang bisa dibeli namun uh, hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibeli sekalipun dengan uh, kepemilikan harta yang sangat banyak ya. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam ayat surat Fatir ayat 2 ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya maka tidak akan ada yang bisa menahannya wala yumsik fala mursilalahu min wa huwal azizul hakim juga sebaliknya demikian kalau orang yang sudah dihalangi oleh Allah tidak dikasih oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan kecuali uh, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan membukanya kembali ya tentunya demikian wala yanfa'u dzal jadd أن الإنسان لا يغتر بماله وسلطانه وقدر وقدرته لأنه ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى orang uh, tidak akan la yanfa'u dzal jad tidak bermanfaat lagi orang yang uh, tidak tidak tidak bisa bermanfaat uh, orang yang punya harta kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak uh, memberikan hukuman kepada orang tersebut ya enggak ada manfaatnya pada hakikatnya manusia kembali dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di hadis yang sama juga uh, di lafaz yang lain terdapat kalimat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an qila wa qal ya. Yanha an qila wa qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, melarang untuk banyak bicara yang tidak ada dasarnya ya Bahkan Rasulullah SAW bersabda bihasbil mar'i minal kadhibi haditha bikulli ma sami' sudah dikatakan seseorang itu berbuat dusta kalau dia bicara semua yang dia dengar langsung dibicarakan tanpa harus ada cross check apalagi uh, mempertimbangkan apakah ini uh, benar dan tidak eh. eh. semua yang dia dengar belum tahu pastinya belum tahu kebenarannya dia langsung cerita ini sama saja dia sedang berdusta ya ini satu hal yang dilarang satu hal yang dilarang. Sehingga ketika uh, banyak berbicara yang tidak bermanfaat ya untuk dirinya maupun untuk orang lain ini dilarang, maka bagi seseorang seharusnya adalah memperbanyak zikir ya. Kata Syekh Salih Fauzan, "Al-insan ma yakunu hammuhul qil wal qal." Ya, kepentingan orang itu sejatinya bukan banyak ngomong, banyak bicara ya. Bal yakunu hammuhu dzikrullah wa talabul ilm. Apa yang menjadi kepentingan untuknya hendaknya zikir kepada Allah, ya menuntut ilmu ini di eh, kesenggangan-kesenggangan, di antrian-antrian, mungkin kita lagi ngantri di bank atau di yang lainnya mungkin lagi ngantri apa. Uh, uh, maka perbanyak zikir ketika saat itu. Dengan itu uh, kita akan uh, mendapatkan banyak kebaikan ya. Banyak kebaikan disebutkan juga dalam hadis yang lain sebagaimana yang seperti ini pernah kita baca ya. Bahwasanya hendaknya kita menjadi uh, bibir kita basah dengan uh, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuka kebaikan yang sangat banyak. Kemudian yang kedua wa idaatul mal ya. Kita juga uh, dilarang untuk idaatul mal ya, menyanyiakan harta ya. Menyanyiakan harta. Kenapa al-mal al-muhtaram? Harta itu uh, mulia ya. Wal mal malullah dan pada hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apa apa apa hak kita untuk bisa menyanyiakan harta ya terkadang uh, seseorang menganggap enteng dengan uh, uang kecil ya, uang receh kemudian disapu begitu saja ini masuk kepada kategori dosa itu atul mal ini ya menganggap uh, meremehkan ya mengentengkan oh, cuman kecil atau mungkin kadang ada makanan sering disisa-sisakan basi maka ini termasuk kategori idu'atul mal. Ini menyanyiakan menyanyiakan harta termasuk darinya. Kau muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. harta yang dimiliki oleh kita adalah uh, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ya. Dari mana kita dapat, ya, untuk apa? Ternyata kalau ternyata uh, eh, kalau ternyata harta kita untuk Eh, kita sia-siakan, mungkin boleh jadi kita ya kalau itu bentuknya mungkin uh, barang kita remeh nggak jaga ini termas termasuk uh, bagian daripada itu atul mal ya, kata Syekh Fauzan bahkan ada uh, ada muhifzi uh, ada muhifzihi ya tidak adanya penjagaan terhadap satu barang itu termasuk itu atul mal ya termasuk daripada Eh, meremehkan dan menyanyiakan harta dan ini dosa contoh beliau bahkan menyebutkan uh, contohnya sebagai eh, sebagai contohnya wa ma yughliqu alaihi alabwab enggak nutup pintu kemudian ini bisa menarik pencurian nah, ini juga termasuk idaatul mal nih pintu rumah yang dibiarin terbuka gitu tinggal atau mungkin jendela dibiarin gitu aja tinggal pergi lama ya berjam-jam kemudian ini ternyata bisa menarik ke eh, pencurian ini masuk kategori idaatul mal ya idaatul mal bahkan ketika ditegakkannya uh, pencurian itu pontong tangan atau tidak itu juga harus betul-betul barang itu dicuri dari tempat yang uh, sudah uh, terjaga gitu loh tapi kalau seandainya ternyata tempatnya atau barangnya itu tidak dijaga maka boleh jadi itu menjadi penghalang uh, ditegakkannya uh, apa uh, potong tangan dalam pencurian ini. Uh, ini salah satu yang dipertimbangkan. Artinya Islam betul-betul harus menjaga hartanya ya. Seorang muslim harus menjaga hartanya, enggak boleh uh, menyanyiakan apalagi dengan uh, menyanyiakan harta dengan cara uh, uh, berfoya-foya ya melakukan kemaksiatan ini, ini lebih-lebih lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Eh, la tazulu qadamu ibni adam hatta yus'al an arba ya seseorang itu nanti kelak di hari kiamat tidak akan uh, beranjak dari tempat berdirinya sampai ditanya tentang empat hal salah satunya adalah an malihi fima uh, uh, fima iktasaba wa fima anfaqa min ayna iktasaba wa fima anfaqa salah satunya yang ditanya adalah tentang hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa ya disia-siakankah atau dijadikan manfaat untuk dirinya atau untuk orang lain. Bisa saja dimanfaatkan juga untuk orang lain ya. Kemudian yang larang berikutnya adalah roti soal ya, banyak tanya. Banyak tanya yang terkadang ini eh, mungkin kaitannya pertama adalah banyak tanya, maknanya banyak tanya ya. Tanya ini, tanya itu membuat eh, boleh jadi gurunya uh, tidak nyaman atau terkadang banyak tanya uh, hanya sekedar untuk menampakkan Eh, pengetahuan dia di hadapan guru dan teman-teman teman-temannya ini satu hal yang terlarang ya. Atau kasratus soal maknanya adalah eh, minta-minta uh, ya maknanya adalah minta-minta suka uh, uh, suka ngemis pengemis ya ngemis-ngemis ini satu hal yang terlarang kecuali memang dia dalam kondisi darurat ya kelaparan yang sangat mungkin dia Eh, nggak uh, ada kerjaan, belum ada kerjaan, padahal dia sudah mencari pontang-panting uh, eh, dalam kondisi darurat maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya itu menjadi profesi, maka ini satu hal yang uh, terlarang ya. Bahkan nanti akan dibangkitkan disebutkan dalam uh, sebuah hadis orang yang sering meminta-minta akan dibangkitkan dalam kondisi uh, mukanya tidak ada tidak ada dagingnya, hanya tulang dibalut dibalut uh, dengan de, dengan kulit. Hal ini menunjukkan akan Eh, penghinaan terhadap orang yang suka minta-minta ya. Kemudian eh, wa kana yanha an uquqil ummahat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk durhaka kepada para ibu ya. Melarang untuk durhaka kepada para ibu. Apakah yang dimaksud di sini uh, kalau durhaka ke bapak boleh? Enggak ya. Karena dua hal kenapa Rasulullah menyebutkan di sini وعد الوها eh, eh, eh, nanha an uquqil ummahat ya. Enggak boleh durhaka kepada para ibu. Disebutkan ibu di sini karena dua hal. Pertama, ibu memiliki peran yang lebih besar eh memiliki jasa yang lebih besar daripada bapak ya sebagaimana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya wa fisaluhu fi amain ya ini bagaimana ibu itu mengandung, eh bapak nggak ngandung, kemudian melahirkan, bapak nggak melahirkan, kemudian menyapih, menyusui selama dua tahun, bapak nggak menyusui, maka uh, jasa seorang ibu itu sangat besar sehingga disebutkan di sini. Yang kedua, kenapa ibu disebutkan? Karena biasanya yang namanya ibu adalah seorang perempuan ya, lemah ya, kemudian terkadang anak itu lebih berani kepada kepada ibu dibandingkan kepada bapaknya. Kalau bapaknya yang bicara, anak itu biasanya langsung patuh. Tapi kalau sudah uh, kalau ibunya yang bicara, terkadang uh, sering bantah, sering bantah. Ini rawannya seorang ibu kemudian didurhakai karena lemahnya beliau ya dari segi fisik, maka disitulah uh, perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, jangan sampai seorang Muslim durhaka kepada seorang ibu. Disebutkan juga dalam hadis ya ketika ditanya man ahakun nas bihusni sahabah. Ya. Wahai Rasulullah siapa yang paling berhak untuk aku bergauli ya, dengan baik? Maka Rasulullah bersabda ummuk ibumu sampai tiga kali Rasulullah mengatakan ibumu ibumu ibumu ketika keempat kali ditanya siapa baru uh, abu kemudian bapakmu. Ini menunjukkan bagaimana seorang ibu memiliki jasa yang sangat besar sehingga jangan sampai jasa tersebut kemudian dibalas dengan durhakanya kepada beliau ya. Kemudian wa'dil banat juga yang terlarang adalah wa'dil banat ya. Apa itu? Menimbun uh, mengubur banat uh, perempuan, anak perempuan. Uh, ini ini kebiasaan orang-orang jahiliyah jadi orang-orang jahiliyah disebutkan dalam uh, ayat dalam surat An-Nahl ayat 58 ya Allah berfirman wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya. Ketika mereka diberikan kabar bahwasannya lahir uh, seorang wanita, anaknya lahir uh, dan kelaminnya adalah wanita, dhalla wajhuhu muswaddan. Maka wajahnya menjadi hitam ya ini menunjukkan dia sedih yang sangat wahwa kadim dan dia marah yang sangat ya sangat marah kenapa karena karena uh, yang lahir ternyata perempuan ya karena yang lahir ternyata perempuan eh, orang orang jahiliyah dulu menganggap lahirnya perempuan anak perempuan itu menjadi aib bagi mereka sehingga yatawara minal qaumi min su'i ma ya dia kemudian uh, ya mengurung diri, nggak mau uh, bergaul dengan kaum dengan orang lain. Kenapa? Karena menganggap uh, lahirnya putrinya itu menjadi aib bagi dia sehingga dia bingung. Ya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Apakah dia akan membiarkan eh, putrinya itu hidup namun dengan kerendahan di mata kaumnya ya. Dianggap remeh, dianggap rendah. Am yadussuhu fi turab atau mereka akan kubur anak-anak perempuan mereka di dalam tanah bahkan uh, kubur hidup-hidup dan itu terjadi di masa jahiliyah ya di masa jahiliyah ini satu hal yang sangat mengerikan sekali dan Allah berfirman eh, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat dan kelak akan ditanya orang-orang yang mengubur eh, putri-putrinya dalam hidup-hidup kenapa di kenapa dibunuh bi ayyi dzambin qutilat Atas dosa apa mereka dibunuh? Ya, ini orang-orang jahiliyah melakukan hal demikian dan ini di, dikecam dan dilarang oleh Rasulullah SAW wa'dul banat ya. Kemudian terakhir waman waman in wahat ya. Yang dilarang juga adalah eh, nggak uh, suka susah berat menunaikan hak orang lain atas dirinya. Dia ngutang ya, tapi untuk bayar susahnya minta ampun. Uh, untuk bayar susahnya minta ampun wahatin. Dan dia, tapi kalau hak orang lain untuk dirinya, wah cepet-cepet ya uh, minta haknya. Dengan alasan, itu hak saya, minta, uh, eh, mungkin ada orang yang ngutang ke dia, belum juga uh, temponya dia sudah datang, uh, dia semangat kalau mau nuntut haknya. Tapi kalau memberikan hak orang lain, uh, dia sangat keberatan. Ini satu hal yang uh, sifat dilarang juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam ya. Taib uh, kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir ya hadis an an Sumayyin maula Abi Bakrin Abdullah uh, ibni Abdurrahman ibni Al-Harith ibni Hisham an Abi Salih As-Samman ya. An Abi Hurairah dari uh, eh, dari Sumayyah uh, dan bekas budak Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham dari Abi Saleh As-Samman, Abi Saleh As-Samman karena beliau menjadi uh, beliau penjual minyak ya. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muslimin kata Abu Hurairah bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngapain faqalu ya Rasulullah dhahab ahlud duthur bil darajatil ula Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya nih Rasulullah. Mereka borong pahala, borong derajat yang tinggi, ambil derajat yang tinggi di di surga. Wan na'imil muqim ya. Kenikmatan yang yang abadi. Kalau wa madak, kata Rasulullah. kenapa demikian? Kok mereka dapat uh, derajat yang tinggi? Kenapa orang-orang kaya bisa seperti itu? Apa yang dikeluhkan itu? Qalu mereka mengatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ya mereka salat ya Rasulullah sebagaimana kami salat dan mereka puasa sebagaimana kami juga puasa ini adalah ibadah fisik yang nggak perlu modal ya nggak perlu modal nggak perlu kaya dia bisa salat puasa nggak perlu kaya bisa namun Rasulullah wa yatasaddaqun ya wala natasaddaq mereka itu bersedekah sementara kami tidak sedekah kami nggak punya harta untuk kami sedekahkan ya wa yu'tiquna wa la nu'tik. Mereka membebaskan budak sementara kami tidak membebaskan budak ya. Ini bagaimana terjadi uh, ghibtah ya. Rasa uh, ghibtah uh, hasad yang diperbolehkan ya. Uh, iri yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW la hasada illa fitnatain ya tidak ada hasad kecuali pada dua hal yang pertama adalah pada bolehnya seseorang iri kepada orang kaya yang dengan harta kekayaannya dia bisa eh, dia bersedekah ya. Kemudian kepada orang yang berilmu dan dengan ilmunya dia bisa mengamalkan dan berdakwah. Maka itu diperbolehkan. Para sahabat di sini uh, iri kepada sahabat yang mereka kaya dan bisa bersedekah. Uh, dan itu diperbolehkan. Bukan hasad yang terlarang, hasad yang uh, memiliki makna berharap hilangnya harta yang dimiliki oleh orang yang dihasadi oleh kita. Maka ini nggak boleh. Ini dosa besar ketika kita berharap hilangnya e, harta yang dimiliki oleh saudara kita. Ya. Tapi kalau kita berharap juga memiliki harta yang sama dengan dia dan kita bisa beramal dengan harta tersebut, maka ini satu hal yang bagus ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, uh, innama nama dunya li arba nafar ya. Sesungguhnya dunia ini punya empat orang. Salah satunya adalah uh, yang disebutkan uh, uh, dunia ini uh, dunia ini di, dimiliki oleh orang yang dia nggak punya harta, tapi dia berharap ketika nanti punya harta ingin beramal seperti amal orang yang punya harta dan Eh, dia bersedekah juga. Maka sekalipun dia nggak bersedekah tapi punya punya harapan itu, punya niatan itu itu dia dia juga mendapatkan kebaikan atau pahala daripada niatnya ya. Artinya memiliki harta dia bisa bisa banyak beramal ya. Maka para sahabat yang miskin, yang fakir ini uh, ngeluh kepada Rasulullah. Kemudian pada saat ngeluh kepada Rasulullah maka Rasulullah pun memberikan satu solusi afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum Kata Rasulullah, kalian mau nggak saya kasih tahu sesuatu atau suatu amalan yang kalian bisa menyaingi mereka yang telah dahulu ya artinya mereka yang tadi sudah orang-orang kaya tadi wa tasbiquna man ba'dakum dan kalian bisa melesat dari orang-orang yang uh, seperti kalian ya. ya. Artinya orang yang dia bisa melesat eh, yang tadinya setara dia bisa tinggi kemudian yang tadinya di atasnya dia juga bisa bisa disaingi. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, boleh. Ya, tentu ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, uh, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan Ya. Kalian kalian uh, bertasbih, bertakbir, bertahmid ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap selesai salat 33 kali masing-masing ya. Maka itu sudah bisa menyaingi. Bayangkan sudah bisa menyaingi orang-orang yang mereka bersedekah dengan hartanya yang banyak ya. Namun ternyata kalau Abu Saleh Abu Saleh mengatakan faraja fuqara'ul muhajirin. Ternyata orang-orang fukara yang tadi datang kepada Rasulullah yang ghibtah kepada sahabat yang kaya datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanun ahlul amwal Fima fa'alna. Mereka orang-orang kaya ini Rasulullah. Dengar apa yang kau sebutkan dan mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Ya. Jadi mereka juga sedekah, mereka juga zikir dengan tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Artinya di sini kalah lagi, kalah saing lagi dengan orang yang punya harta. Kemudian kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah Eh, Allah akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini satu pertanyaan sehingga orang yang miskin tadi, orang yang fakir tadi sudah mentok ketika sudah mengamalkan yang tadi disarankan oleh Rasulullah dan kemudian orang kaya pun mengamalkan hal yang sama. Ya. Namun tetap uh, tidak ada tentunya uh, agama ini penuh dengan solusi ya. penuh dengan solusi ya ya kalau memang tidak punya harta maka dia bisa memaksimalkan ketakwaan uh, uh, dia fakir namun dia maksimal dengan ketaatannya sehingga ketakwaannya semakin bertambah juga ya sehingga ketika ada satu pertanyaan manakah halil afdal al ghaniyu syakir awil faqiru sabir mana yang paling utama apakah orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar ya mana nih yang yang paling afdal nih jadi orang kaya yang syukur atau orang miskin yang sabar ya maka jawabannya adalah uh, eh, atqahuma lillahi azza wa jalla ya orang yang paling bertakwa dari keduanya orang yang kaya bersyukur ini lebih bertakwa daripada orang miskin yang bersabar, berarti lebih utama yang kaya tadi. Atau sebaliknya, orang miskin yang bersabar ini lebih bertakwa statusnya di sisi Allah dibandingkan orang kaya yang bersyukur, maka dia lebih lebih utama orang yang miskin tadi. Ala kulli hal yang menjadi tolak ukurnya adalah ketakwaan. Adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di sisi uh, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian juga ketika Rasulullah ditanya, ya, man ahsanan nas, siapa yang paling baik manusia ini? Kata Rasulullah, uh, atqahum, orang yang paling bertakwanya, ya. Maka uh, tidak ada kata menjadi orang fakir miskin tidak bisa bertakwa dan tidak ada Uh, apalagi seorang yang kaya tidak bisa bertakwa ya. Semuanya memiliki peran untuk menjadi orang yang bertakwa dan semuanya saling bersaing, semuanya saling berlomba untuk uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, satu uh, di antaranya satu poin yang perlu kita sampaikan bahwasanya bolehnya seseorang berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan membaca tasbih, tahmid, takbir uh, dengan serentak disatukan uh, sebanyak 33 kali, boleh juga dia pisah-pisah tahmid 33, tasbih 33, takbir 33. Ini satu hal yang diperbolehkan. Contoh yang pertama bagaimana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nah, ini satu kali. Kemudian subhanallah walhamdulillah Wallahu Akbar tiga kali, eh dua kali, sampai ke 33 kali. Demikian itu boleh atau dia memisahkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maka itu 33 kali masing-masing itu juga diperbolehkan sebagaimana hadis uh, di riwayat yang lain demikian. Kemudian uh, juga alat pembantunya maka ini adalah eh, boleh-boleh uh, boleh -boleh saja seseorang menggunakan alat bantu untuk menghitung apakah dengan uh, tasbih maka boleh-boleh saja demikian ya. Uh, namun al-afdal yang paling utama adalah dia menggunakan tangan ya. Dan afdalnya lagi adalah menggunakan tangan yang bagian kanannya, tangan bagian kanannya. Dan itu adalah pembantu, pembantu untuk menghitung 33 kali. Kemudian <clears throat> eh, setelah 33 kali ya, setelah 33 kali dari takbir, tasbih, tahmid dan takbir maka digenapkan menjadi seratus kali dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ha, ah, maka total menjadi seratus kali. Total menjadi seratus kali. Taib eh, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan dari tiga hadis dalam bab uh, adzikru eh, babu dzikri ba'd eh, akiba shalah ya, akiba shalah. Dzikir setelah salat. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amankan juga kita sampaikan kepada eh, keluarga kita, kerabat kita dan kita bisa mendapatkan pahala jariah, pahala yang mengalir bahkan setelah kita meninggal kelak selama apa yang kita sampaikan itu masih diamalkan. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.